Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Radhiyallahu ankum wa tasihhu salatu man admala lisatuhu qabla wasil fam idza lam yamtali' riqahu fiha li'anna dama lisati ma'fuun anhu binisbah ila riq walau ra'afa qabla shalah wa dama wa in raja'in qita'uhu wal waqtu muttasi'un intadarahu wa ila tuhfadu kasalis khilafan liman za'ama intidarahu wa in kharaja alwaqtu kama tu'akhkharu li ghasli thawbi mutanajjis wa in kharaja ayufarraqu bi qadri bi qudrati hada ala izalati najasi min aslihi falazimatu bi khilafihi bi falazimatu bi khilafihi fi mas'alatina wa an qalili dinin mahalla mururin mutayaqqin najasatahu walau bi mughalladin lil masyaqqah ma lam tabqa ainuha mutamayyizatan wa yakhtalifu dhalika bil waqti wa mahalluhu min wal badan wa idza ainun najasa fitorik at-tariq walau mawat ya kalbin fala yu'fa anha wa amat wa in amat at-tariq ala al-awja wa afta shaykhuna fi latina biha bal fiha adami wa rusul kalbi wal bahaim Waqat asobahal mabar bil afi inda masyakatil ikhtiras بسم الله الرحمن الرحيم نويت تعلم التعليم والإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع بجسنا محمد صلى الله عليه وسلم وتصح صلاة من أدمي لثته قبل غسل الفم إذا لم يبتلئ ريقه فيها لأن دم اللثة معفو عنه بالنسبة إلى الريق masalah darah yang keluar dari gusi gimana hukumnya kalau seandainya tengah-tengah sholat gusinya berdarah hukumnya gimana apakah sholatnya batal atau diteruskan sholatnya watasihu sholatu dan sah Salatnya man utmiya orang yang berdarah lisatuhu gusinya. Qabla ghaslil fam sebelum membasuh mulutnya. Gusinya dia berdarah, dia salat sebelum dibersihkan mulutnya, sebelum disucikan. Idza lam yabtali jika tidak menelan Syaratnya dikatakan sah salatnya idza lam yabtali' rigahu fiha jika tidak menelan rikohu air ludahnya fiha di dalam salat. Jadi kalau seandainya dia tengah-tengah salat keluar darah dari gusinya. Kalau memang darahnya tidak ditelan, atau air ludahnya tadi yang sudah bercampur dengan darah tidak ditelan, berarti sholatnya tetap dihukumi sah. Kenapa? Yang penting tidak menelan. Kenapa? Li'anna damal karena darah dari gusi ma'fun anhu dimaafkan darinya bin nisbati ilarik itu berhubungan dengan apa? Air ludah. Kalau memang itu darah yang keluar dari gusi itu bercampur dengan air ludah dimaafkan. Dimaafkan berarti tetap dihukumi maafu. Ketika sholat ya tidak apa-apa tetap sah sholatnya. Cuman jangan ditelan. Kalau ditelan gimana? Kalau ditelan di tengah-tengah sholat gusinya berdarah bercampur dengan air ludahnya. Kemudian ditelan air ludahnya. Gimana hukumnya? falatasihu salatu, maka tidak sah salatnya. Batal salatnya. Eh, cuman tetap menelan gusi yang sudah berdarah ya. Itu pembahasan puasa juga ada itu ya. Ketika gusinya berdarah kemudian diludahkan sampai bersih, apakah mulutnya sudah dikatakan suci? Tidak. Kalau bercampur dengan air ludahnya sebelum disucikan kemudian ditelan batalkan puasanya. Kan syaratnya air ludah ditelan ketika puasa tidak membatalkan dengan tiga syarat diantaranya suci, khalis, murni, tidak bercampur dengan apapun. Ya, kalau sudah mutanajis, walaupun bersih sudah air ludahnya diludahkan sampai bersih, kemudian bercampur dengan air ludah itu apa? mulut yang sudah mutanajis kemudian ditelan. Hukumnya gimana? Hukumnya membatalkan puasa. Itu pembahasan dalam pembahasan puasa. Kalau di sini tengah-tengah sholat keluar atau sebelum sholat bahkan sebelum sholat keluar darah dari gusinya, kemudian sholat sah nggak sholatnya? Tetap dihukumi sah. Yang penting tidak menelan ludahnya. Cuman apa bisa dia tengah-tengah sholat mulai awal sholat sampai akhir sholat tidak menelan ludah sama sekali. Ya, kalau memang bisa, ya tetap dihukumi sah sholatnya. Gitu. Jadi air eh, darah yang ada di air ludah itu tidak dianggap ajnabi di situ. Karena do, doruri. Kemudian masalah lain, walau ra'afa qabla salati wadama fa in rajain qita'ahu wal waqtu muttasi'un intadharahu wa illa tahaffadha kasalisi khilafan liman za'ama intidharahu wa in kharajal waktu seandainya walau ra'afa seandainya mimisan keluar darah dari hidung seandainya keluar darah dari hidung alias mimisan qabla salati sebelum salat wadama dan terus-menerus keluar. Fa'in roja in ahu kalau maka jika dia mengharapkan in ahu terputusnya itu darah. Oh ada harapan untuk terputus ini darah. Biasa anak ini kalau musim panas atau musim dingin keluar darah dari hidung mimisan. Cuma nanti berhenti, tidak terus menerus satu waktu habis keluar darah semuanya. Ada harapan untuk berhenti. Loh, harapan ketika waktu ketika berhentinya itu ada nggak sisa waktu untuk sholat? Fa'inda fa'in raja in ahu kalau dia maka jika dia mengharap in ahu terputusnya itu darah. Wal waktu mutasiun dan waktu yang luas yang dianggap luas itu apa? Sisa waktu setelah berhentinya darah sampai akhir waktu itu cukup untuk sholat. Jadi sisa waktu setelah terputusnya darah sampai akhir waktu itu cukup untuk sholat itu dikatakan waktu mutasiun bukan harus setengah jam ya bukan harus dihitung dengan waktu yang penting cukup untuk sholat maya saus sholat kamilah ini dikatakan waktu mutasiun maya saus sholat kamilah yang mencukupi sholat sempurna ya apa ini hukumnya intalorohu maka wajib menunggunya tak boleh sholat dulu setelah terputus dibersihkan baru sholat. Kenapa? Masih waktunya mutasi bisa untuk mengerjakan sholat dengan tanpa keluar ruaf. Wa illa kalau memang tidak mengharapkan terputusnya, waduh ini mimisen keluar darah dari hidung ini kebiasaan saya ini lama. Terus keluar, tidak berhenti-berhenti. Ya apa yang hukumnya? Tahafadha kasalis maka dia tahafallah menjaga itu darah dari keluarnya kasalis seperti salisul bol seperti mustahadha, perempuan yang keluar darah istihadha atau seperti per, uh, se, seperti seorang yang keluar apa? air kencing terus-menerus atau beser. Ya apa hukumnya? Ya berarti dibersihkan dulu. Kemudian disumbat, kemudian diperban. Setelah itu dia wudhu, sholat, langsung mualah. Wajib seperti salis. Wa illa di situ kalau memang dia tidak mengharapkan in kita ahu, ada harapan untuk terputusnya, bakal lama sampai semua waktu habis untuk keluar darah itu tadi. Tahafallah berarti dia tidak usah menunggu. Tidak usah ditunggu sampai berhentinya. Kenapa? Oh, dia bisa mengeluarkan sholat dari waktunya. Berarti apa? Ya, Tahafallah maka dia menjaga seperti kasalis. Seperti salisul bol. Seperti pembahasan waktu itu salisul bol. Ketika ada orang kena beser. Dia kan wajib setelah masuknya waktu. Dibersihkan kemaluannya. Ya, distinjai. Kemudian disumbat. Kemudian diberban. Kemudian dia wudhu. Kemudian langsung sholat. Semuanya itu harus mualah. Harus berurutan tidak boleh dipisah kecuali yang berhubungan dengan sholat. Di sini juga sama, ketika keluar darah tidak berhenti berhenti, ya sudah dibersihkan hidungnya, kemudian disumbat. Ya, kalau sudah cukup disumbat ya cukup. Kalau memang harus diperban ya dikasih ya plaster atau ini plus. Kemudian dia wudhu, kemudian dia sholat, wajib hukumnya. Khilafan liman za'ama intidharahu berbeda bagi orang yang menyangka ada pendapat yang mengatakan apa intidharahu wajib menunggunya wa in kharajal waktu walaupun harus keluar waktu ada yang mengatakan pendapat cuman dikatakan pendapat za'ama menyangka berarti yang muktamad yang sebelumnya menyangka apa bahwa Udah ditunggu aja. Jadi ketika keluar darah terus-menerus walaupun harus keluar waktu ditunggu sampai berhentinya. Sampai berhenti baru digolok isolatnya nanti kalau sudah keluar waktu. Kalau sebelum keluar waktu ya salat. Kalau keluar waktu ya sudah berarti golok. Disamakan dengan ketika dia tidak ada air untuk membersihkan najis. Nanti sebutkan situ. Kama tu'akharu li ghasli thawbihil mutanajjis wa in kharaja sebagaimana kafli tandir segini sebagaimana hukum apa ma tu'akharu sesuatu yang diakhirkan li ghasli thawbihi untuk membasuh pakaiannya al mutanajjis yang kena najis wa in kharaja ain wa in kharajal waktu walaupun keluar waktunya jadi sama yang menyangka ini pendapat bahwa apa? Dia wajib menunggu sebagaimana ketika ada orang bajunya mutanajis. Dia membasuh najis ini tidak bisa hilang kecuali sampai keluar waktu. Ya tetap wajib dibasuh walaupun harus keluar waktu. Itu pembahasan di najis. Sama kan? Ini juga keluar najis dari hidung. Berarti dia harus menunggunya sampai bersih, kemudian baru dia sholat. Walaupun keluar waktu, disamakan makan. Terus gimana? Jawaban daripada yang muktamad tadi, yang mana wajib, dia tahafalokas salis Beda katanya yang pendapat yang pertama yang mengatakan tetap wajib sholat, cuman dia disumbat hidungnya, kemudian dia sholat. Kan itu. Tidak usah nunggu sampai berhentinya. Kenapa? Tidak ada harapan untuk berhenti. Dibedakan. dan dibedakan bikudrati Dibedakan antara masalah yang pertama dengan masalah najis yang disebutkan sama orang yang menyangka tadi itu. Dibedakan apa? Bikudrati hadza ala izalatin najis min aslihi. Dengan mampunya ini masalah masalah baju yang kena najis dari dia mampu ala izalatin najis untuk menghilangkan najis min aslihi dari asa asl, dari aslinya. Baju yang najis bisa hilang nantinya. Talasimathu maka hukumnya wajib menghilangkannya. Beda kalau ru'af bikhilafi fi mas'alatina, beda dengan masalah kita yang sekarang ini masalah ru'af, yaitu masalah mimisan keluar darah dari hidung. Ketika keluar darah hidung Mau dibersihkan gimana wong darahnya masih keluar. Tidak bisa dihilangkan dari aslinya. Kenapa? Walaupun dibersihkan darah itu tetap keluar. Beda kalau yang untuk masalah najis dibersihkan nanti suatu setelah dia bersihkan walaupun harus keluar waktu bakal suci nantinya. Kalau ruaf dibersihkan tidak bisa bersih um, keluar terus kok. Itu perbedaannya. Karena itu tidak ya sama hukumnya berarti pendapat yang pertama tetap yang pertama berarti apa? Kalau tidak ada harapan untuk berhenti daripada keluarnya darah dari hidung, hidung berarti tahafal kasalis, berarti hukumnya dia mengerjakan seperti orang yang kena salis yaitu beser. Berarti dia wajib membersihkan kemudian menyumbatnya, kemudian kalau perlu apa? memerba apa? memerbannya, kemudian wudhu dan sholat Paham ya? Baik. Itu tadi dikatakan kalau keluar darah sebelum sholat ya, keluar darah dari hidung sebelum sholat. Kalau tengah-tengah sholat mimisan, ya apa hukumnya? Nah, kalau keluar darah dari hidung tengah-tengah sholat, fa'in ra'afa fiha, walam yusibhu minhu illa ga illal galil, lam yakto'aha wa in kathura nuzuluhu ala munfasilin anhu fa in kathura ma asabahu lazimahu qat'uha walau jum'atan maka jika dia keluar darah dari hidung mimisan fiha di dalam salat walam yusibhu minhu dan tidak mengenai kepada orang yang salat minhu daripada itu ru'af illal galil kecuali sedikit ketika netes kena bajunya atau kena badannya sedikit. Lam yaqta'ha. Tidak usah memutus salat, teruskan salatnya. Wa in kasura nuzulu, walaupun banyak itu mimisan yang keluar ala munfasilin anhu. Jadi ketika dia sholat, tengah-tengah sholat keluar darah dari hidung. Kaget biasanya kan keluar dari hidung, kena bajunya sedikit. Kemudian dia agak maju. Kepalanya agak maju, netes terus itu darah, cuman tidak mengenai badannya atau pakaiannya. Walaupun banyak yang keluar, tetap jangan diputus sholatnya, teruskan. Cuman ketika sujud, hati-hati. Ketika sujud, hati-hati, jangan sampai mengenai darah yang tadi keluar. Jadi, syaratnya kalau memang yang kena baju atau kena badannya golil. Wa in kasura kalau banyak ma asabahu yang menimpa kepada dia, yang kena kepada dia, lazimahu qad'uha maka wajib bagi dia memutus salat. Karena dimaafkan sedikit saja. Selesai. Sekarang permasalahan tinus syari'. Wa an galili dan dimaafkan juga an galili ini maktuf kepada andamin. Dimaafkan an galili daripada sedikit an galilitinin tinin au an galilitini mahalli mururin dimaafkan dari sedikit tanah tempatnya berjalan mutayaggan najasatahu mutayaggan najasatuhu yang diyakini najisnya itu mahal murur walau bimughalladhin walaupun dengan najis mughalladhah. Najisnya walaupun karena sebab najis mughalladhah. Kenapa kok dimaafkan? Lil masyaggah karena kesulitan. Malam tabgha ainuha mutamayyizah semenjak tidak tersisa ainuha benda daripada itu najis mutamayyizah tampak bisa dibedakan kelihatan najisnya. Ini maksudnya dimaafkan daripada tinus syawari. Jadi ketika masalah banyak najis di satu tempat dan diyakini itu tempat lewatnya orang, tempat berjalannya orang banyak najisnya. Kemudian sudah bercampur dengan tanah atau bercampur dengan air hujan, campur dah. Najisnya tidak kelihatan. Itu sudah dipastikan jalanan tadi itu najis. Ah, yang sudah dipastikan seperti ini itu dimaafkan. Cuman dimaafkan jika sedikit. Jadi ketika kita lewat di tempat yang pasti itu najis, tempatnya pasti najis, sudah ada najisnya yakin. Kenapa? Wah, banyak kotoran. Ketika hujan berarti kan campur sudahan. Dan tidak mengalir airnya, udah berarti diyakini itu najis. Kemudian lewat di situ dia kena bajunya, kena kakinya. Ya apa ini hukumnya? Dimaafkan, cuman sedikit. Kandang gitu ya. Seperti apa namanya? Eh, kandang apa? Dekat jalan itu kemudian kotorannya kadang-kadang kan karena kena hujan itu mengalir ada di mana? Ada di jalan tadi itu. Nah, kalau diyakini najisnya, kalau tidak yakin najisnya, seperti waktu hujan di jalanan sini. Tidak tahu ada najis atau tidak ketika air ya hujan bercampur dengan tanah yang ada di jalanan. Ketika kita lewat itu tidak yakin nggak najisnya? Enggak, ya berarti suci. Ini pembahasan kalau yakin najisnya. Yakin najis bercampur dengan air atau tanah yang ada di situ. Kita lewat, ah di situ yang dikatakan dimaafkan dari sedikitnya. Berarti yang pertama syaratnya harus golil sedikit yang kedua, yakin najisnya. Yang kedua, yakin najisnya. Yang ketiga, malam tabqa ainuha mutamayyiza, semenjak tidak tersisa ainnya. Kalau ada ainnya najisnya, bendanya najisnya ada. Kena kakinya atau kena bajunya ya tidak dimaafkan. Ini sudah bercampur. Sudah bercampur tidak bisa dibedakan sudah najisnya. Nah itu yang dimaafkan. Loh sedikit itu ukurannya gimana? Yang dikatakan sedikit itu ukurannya gimana? Sedikit yaitu dobitnya bihaisu la yunsabu sahibuhu ila saktatin ala syai'in au kabwatin ala wajhi au gillati tahaffudin wa in kasura urfan. Yaitu yang tidak dinisbahkan kepada orang yang terkena tadi itu najis ila saktatin ala syai'in itu jatuh di atas sesuatu. Oh, iki mari kepreset ini. Seandainya ada orang kelihatan oh, bajumu kok kotor semua ya, kepreset endi kan. Ah berarti dinisbahkan kepada sahibnya apa? Jatuh. Au kabuatin ala wajhi, maling jelungup dendi kan. Kabuatin ala wajhi jatuh di depan wajahnya maksudnya apa? Jelungup. Bahasa Jawanya jelungup. Nanti mari habis jatuh di mana? Kok sampai kotor semuanya? Berarti banyak itu, bukan sedikit. Augillati tahaffudin. Ada orang ketika datang pakainya kotor ya karena tinus syarik tadi itu. Inti kalau jalan pelan-pelan, jangan cepet-cepet loh kotor semuanya. Berarti gila tahafud kurang menjaga dia sampai terpeset masalah atau sampai nyiprat. Ah itu yang dikatakan apa? Golil. Kalau sampai ada yang mengatakan seperti itu dinisbahkan kepada sahibnya seperti itu berarti banyak. Alasannya kenapa kok dimaafkan? Lil masyagol. Karena kesulitan. Kalau seandainya orang ketika di tempat yang jalanannya banyak najis kemudian dia lewat kemudian dia harus tahafud minan najasa harus yajtanib minan najasa dia harus menjaga dirinya dari najis ya berarti sulit orang akhirnya orang-orang tidak bisa menyelesaikan daripada keperluannya nah di situ dikatakan ya idla budda linnas karena harus bagi manusia minal intishar fi hawaijihim untuk menyebar daripada urusan mereka, untuk keluar dalam urusan mereka. Wa katsir minhum layamliku aksar minso Banyak dari mereka yang tidak memiliki dari lebih dari satu baju, apalagi musafir. Dia siapnya cuma ada baju yang ada di pakaian yang di badan dia. Kalau seandainya dikatakan najis kesulitan. Falau umiru bil wusli, seandainya mereka diperintahkan untuk membasuh, kama kullama asabathum setiap terkena dari badan najis yang di jalanan tadi itu adumatil masyaqqa maka sulit untuk menghindarinya karena itu dimaafkan itu najis yang bercampur di jalanan tadi itu walau min mughallat walaupun dari najis mughalladho di situ banyak ya kampungnya orang Cina Cina masalah banyak anjing yang di situ kemudian anjingnya banyak e, mengeluarkan kotoran di jalanan. Kena hujan, lewat di situ. Yakin di situ ada najisnya. Ya apa ini hukumnya? Tetap dimaafkan. Tetap dimaafkan walaupun itu najis mughalladh. Cuman syaratnya ainnya tidak ada. Sudah bercampur. Kalau ainnya kelihatan berarti tidak di, tidak dimaafkan. Kemudian itu juga dibedakan wa yakhtalifu dzalika bil waqti dan berbeda itu semuanya bil waktu dimaafkan tadi itu berbeda bil waktu dengan waktunya wa mahallihi dan tempatnya minas saubi wal badan dari pakaian dan badan. Jadi beda antara musim penghujan dengan musim panas. Kalau musim hujan mungkin dimaafkan lebih banyak kalau musim panas mungkin bisa tidak dimaafkan. Kenapa? Mudah untuk menghindarinya. Jadi berbeda dengan waktunya. Kadang dimaafkan di zaman sita, kadang tidak dimaafkan di waktu musim panas. Wa mahallu wa mahalli Dan berbeda dari tempatnya daripada pakaian wal, wal badan dan badan. Dimaafkan di badan kaki bagian bawah kalau sampai ke kepalanya ya tidak dimaafkan, nyiprat ke kepalanya. Itu tinu syari, ya tidak dimaafkan. Pakaian juga sama. Pakaian yang bagian bawah dimaafkan, adapun pakaian yang bagian atas ya di pundaknya atau di lengan bajunya. Nah, itu tidak dimaafkan, berbeda, bukan semuanya dimaafkan begitu saja. Berbeda dibedakan antara waktunya dan tempatnya daripada pakaian dan badan. Kemudian wa in ta'ayyana ainun najasa Ini takhrij daripada syarat tadi. Malam tabqa ainuha mutamayyiza. Wa in ta'ayyana ainun najasa kalau memang terlihat ainun najasa ada ainun najasahnya fit tariqi di jalanan. Walau mawati akal bin, walaupun tempat berjalannya mawati diartikan mahal murur tempat berjalannya anjing. Walaupun di situ tempat berjalannya anjing, cuman kelihatan en najasahnya, falayu fa anha, maka tidak dimaafkan darinya. Wa in ammatit tariq alal aujah, walaupun merata itu ainun najasa yang tampak tadi yang bisa dibedakan merata ke seluruh jalanan Wah banyak sudah semua kotoran tok. Mau lewat sulit. Mau lewat sulit. Cuman tidak bercampur. Kelihatan ainun najasahnya tidak dimaafkan. Tetap tidak dimaafkan. Baik. Kalau di Nihaya, ya ini pendapat Ibn Hajar ini ya. Ini pendapat Ibn Hajar. Wafin Nihaya na'am in ammadha فللزركشي احتمال بالعفو وميل كلامه إلى اعتماده كما لو أما الجرد أرض الحرام Ya, kalau nihaya, kitab nihaya lebih condong kepada pendapat yang mengatakan dimaafkan. Jadi kalau seandainya ada kotoran anjing mutamayiza, ini ada sulit untuk dihindari. Katakan sulit untuk dihindari itu apa? Ya, sekiranya dia tidak bisa berjalan kecuali harus kena. Ya apa ini hukumnya? Katanya Imam Romli kalau merata ke seluruh jalanan, ya ihtimal afu kata Imam Zarkasi, ihtimal afu ada kemungkinan untuk dimaafkan dan dia memegang pendapat ini Imam Romli. Baik, berarti masalah khilaf. Wa'afta afta syekhuna dan berfatwa syekhuna guru kita Ibn Hajar fi tariqin di satu jalanan latina biha yang tidak ada tin biha, tidak ada tanahnya biha bitarik. Bal fiha godarul adami. Akan tetapi di dalam itu jalanan godarul adami, kotoran manusia, warausul kilab dan kotoran anjing, wal bahaim dan binatang-binatang. Wakat asabahal matar dan telah menimpahnya itu kotoran semuanya itu al matar air hujan bil afwi inda masyaggatil ihtiras dimaafkan karena ketika sulitnya untuk menjaga kan tadi dibahas masalah tin tanahnya kan tanah yang bercampur dengan kotoran kan gitu yang diyakini najisnya lah kalau sudah bercampur dengan air hujan nah sini wa mislutin ma'uha kalau di sebagian kitab lain mengatakan wamis lutin seperti tanah ma'uha airnya juga sama. Lah ini kalau sudah bercampur dengan air hujan itu kotoran tadi itu yang dikatakan tadi ada godarul adami, kotoran manusia, ada kotoran anjing, ada kotoran hewan yang lainnya. Kena hujan campur dah. Bercampur kemudian nanti lewat di situ, yakin nggak najisnya? Yakin najisnya. Ya apa ini apa dimaafkan? Dimaafkan juga walaupun airnya gitu. Kenapa? Ya, karena masyagatil ihtiras tadi itu karena sulit untuk menjaganya. Itu tadi dimaafkan fitzob wal badan di baju pakaian. Berarti kalau kena itu tinu syari, kena cipratan yang kini najisnya tadi itu, berarti dihukumi apa? Dihukum dimakfu, dimaafkan. Berarti sholat pakai pakaian itu boleh. Badannya juga gitu. Ketika kena tinus syari tadi yang dimaafkan sedikit, berarti sholat dengan membawa itu sah sholatnya. Kenapa dimaafkan? Loh, makan tidak ada, tempatnya gimana? Apa dima dimaafkan di tempatnya? Di tempatnya tidak dimaafkan. Maksudnya tidak dimaafkan di tempatnya itu apa? Tidak boleh orang sholat di atas itu tinus syari. Tidak dimaafkan di tempatnya. Cuman kalau seandainya dia jalan di tempat yang yakin najisnya tadi itu jalan kakinya penuh dengan tinu syarik tadi kan berarti dimaafkan kan dimaafkan masuk rumah yang kena langkah-langkah kaki yang bekas daripada tinu syarik tadi yang masuk rumah tadi itu lah di rumahnya itu apa dimaafkan juga dimaafkan atau tidak nah, di situ ada ibarah dari Jamal ya, atau ibarah Bejurumi yang mengatakan dimaafkan kecuali di masjid. Jadi kalau seandainya jalan dari luar yang ada tinus syarik yang diyakini najisnya masuk rumah. Nah, di rumahnya berarti ada apa bekas-bekas daripada tinus syarik tadi di rumahnya. Apa dimaafkan? Dimaafkan. Dimaafkan kecuali di masjid. Ini barahnya, saya nagel. Wa idza masya fi syari' alladhi bini alladhi bihi tin mutayaganun najasa. Jika berjalan di jalanan yang mana di jalanan tadi itu ada tin mutayaggan najasa. Ada tanah yang sudah diyakini najisnya. Wa aswabahu dan menimpa kepada dia. Wa masya menimpa kepada dia ke kakinya masalah. Wa masya fi makanin akhar dan dia berjalan di tempat yang lain. Fatalawas fatalawas aminhu Maka terkotori itu tempat dari itu tinu syarik tadi. Hukumnya gimana? Anahu yu'fa anhu fil makanisani aidon. Sungguhnya dimaafkan juga dari tempat yang kedua tadi yang terkena najis dari tinus syari aidon juga dimaafkan juga maksudnya. Fali haror. Intaha. Wa wujidat bihamisihi dan didapatkan di hamisnya daripada kitab pendapat daripada itu Imam Ramli ini wa Tamar Imam Ramli bi khatti ba'dil fudala itu dengan khat tulisan daripada sebagian fudala sahu? Itu yang nasnya gaulahu annahu yu'fa anhu fil makani tsani aidan. Suhunya dimaafkan darinya dari tunis syari fil makani tsani di tempat yang kedua yang masuk rumah tadi itu. Aidan juga. Ai artinya idza kana ghairul masjid. Jika itu bukan masjid. Wa illa kalau di masjid fala yu'fa anhu maka tidak dimaafkan darinya. Kenapa? Li'annal masjid yusanu anin najasah. Karena masjid itu dijaga dari najis. Wayamtani utalwisul wayamtani u e, talwisal masjid biha. Dan terjaga ya dilarang apa mengotori masjid dengan tinus syarik tadi itu. Berarti kalau di tempat, cuman di kitab-kitab yang lain layu fafil makan, maksudnya layu fafil makan itu dia tidak boleh sholat di atasnya. Tidak sah sholat di atasnya. Kalau tadi kan dimaafkan di baju dan badan, boleh walaupun di bajunya ada tinu syari, walaupun di badannya ada tinu syari, boleh bagi dia untuk sholat dengan itu tinu syari. Kenapa? Dimaafkan. Untuk tempat tidak. Itu yang tadi dibaca itu yang pertama tidak ada taksis untuk masjid ya. Tidak ada, tidak ada. Tidak ada istitna ya. Yang kedua ada istitna. Ya. Jadi dulu alal khilaf atau itu bayan yang kedua itu? romi. Ghair masjid. Kalau romi selain masjid. Ghair masjid gitu. Tidak, tidak seperti ini lafadznya. Mana? Apa di situ? Coba dibaca. wa idza masya fi syari' alladhi bihi dinun mutayakkanun najasa wa asabahu wa masya fi makanin akhar wa taala wa thaminu ufiya anhu fil makan tsani idza kana ghairu masjid tidak ada yang tidur ada khilaf di situ. Wa illa fala yu'fa anhu. Silakan. Ada yang perlu dibahas? Coba. Eh, berarti seorang yang kena dia berarti. Karena dia bawa najis iya. pakaiannya. Iya, kan, kan bisa anu, kena najis akhirnya enggak kan enggak makfum. Ada apa yang kena makan makannya tadi itu kalau sholatnya dia ya tetap sah kan? Ya, enggak maksudnya yang di badannya pindah ke kan masjid. Talwis Talwis. masjid. Talwis masjidnya iya. haram tapi bukan masalah sah tapi jadi Sah sholatnya Iya, tetap iya. sah. Bukan sihatus syar atau butlana nah, ini sini dibahas. Kalau talwis masjidnya enggak enggak harus dengan najasa hatta dengan apa aja haram. Ya wajib untuk besu- basuh itu. Talwis dan tanjis kalau itu. Ustaz, ada yang lain? Ru'af Ru'af al-adhi ya. kharaja ahna as salah Idza kana yusalli fil masjid. Bahasa Indonesia aja, ah. dengarkan sama radio ini semuanya. Ru'af ini mimisan apabila keluar di tengah-tengah sholat Kalau sholat di masjid itu meneruskan sholat atau yaktaah yaktaah sholat Memutus sholatnya iya. mengotori masjid berarti dia Ya langsung pegangi tangannya metu masjid keluar dari masjid hmm. karena batalkan karena ada bisa me mengotori dan menajisi najis masjid dibatalkan kalau kena surbannya berarti tidak apa-apa ya kalau di bawahnya ada surbannya dia Nah pembahasannya sekarang kalau memang itu masalah sah atau tidak sholatnya lain wajib untuk dibatalkan bukan karena sholatnya batal tapi wajib dibatalkan karena tanjis dan terwidul masjid gitu jadi bukan berarti karena sholatnya batal lah dari situ kan tetap dia maafu kan gitu Ada yang di dalam masalah Inusare itu tadi dijelaskan bahwa beda mengenai tempat dan waktu. Yang kami tanyakan di sini masalah tempat itu ada batasan nggak? Sampai di mana yang tempat yang dimakfu yang terkena oleh dinosaur itu tadi? Itu apa? Kadang kita kalau jalan itu bisa nyiprat kalau pakai jepit itu bisa nyiprat ke punggung biasa udah biasa kalau pakai sandal jepit itu. Kadang juga kita terkena oleh kendaraan yang lewat di situ. E, kendaraan yang lewat e, ada air bercampur dengan situ, ada tin juga. Itu juga kadang mengenang ke baju kita. Itu sebatas mana tempat yang yukfa anhu itu. Terima kasih. Itu pembahasan sebetulnya masuk pembahasan sedikit atau tidaknya. Tempat masuk kepada pembahasan sedikit dari lobitnya sedikit kan? seandainya ada orang yang berjalan kemudian banyak cipratan daripada tinus syari ya kan gitu banyak cipratan daripada tinus syari kalau seandainya orang itu dinisbahkan kepada dia ini kalau berjalan kesusu gitu nyiprat kafe walaupun pakai sandal jepit kalau dia jalannya tidak terlalu cepat ya nyipratnya tidak akan ke atas kalau saya nyiprat daripada tinus syari kalau seandainya orang itu dinisbahkan kepada dia ini kalau berjalan kesusu gitu nyiprat kabeh. Walaupun pakai sandal jepit, kalau dia jalannya tidak terlalu cepat, ya nyipratnya tidak akan ke atas. Kalau saya nyiprat sampai ke atas berarti terburu-buru itu orang. Nah, ini gila tidak hafut ini berarti. Berarti tetap tidak dimaafkan. Oh jalan sampai kena mobil, kenapa jalan di pinggirnya jalanan? Berarti gila tidak hafut juga ya. Berarti <laughs> kurang menjaga berarti dia. Nah, kalau ada di situ. Jadi bukan berarti dimaafkan itu secara mutlak. Tapi dimaafkan itu karena memang ada masyakoh kan begitu. Ada masyakoh lah. Kalau memang tidak walaupun jalan jalan pelan masih kena karena gerocok misalnya ada di situ ya mungkin ada dimaafkan itu karena memang sulit untuk dihindari. Tapi permasalahannya e, kalau memang karena kesembrononnya jangan. Oh, di sini kalau pakai sendal jepit bisa nyiprat ke atas, ya pakai kelompen. Gitu Anda. Ya. Yang penting tetap harus dihindari. Tapi kalau memang masih kena ya maafkan. Tadi tadi di situ dijelaskan wa talibu dalik bil waktu wa mahalihi minas wal badan. Ya, itu yang dimaksud wa mahalihi itu ada batas-batasan enggak? Itu mahal maksudnya itu uang yang wajar gitu loh. Yang kena najis itu wajar. Lah kalau tinnya ada di bawah kemudian najisnya ada di batuk kan lain itu sudah. Enggak wajar gitu loh kenanya. Yang wajar. Kalau wajar masih dimaafkan. Kalau nggak wajar ada ya dimaafkan. Enggak ada di situ batas-batasnya masih ada itu. Yang wajar. Kalau antara kaki mungkin sarung sebagian itu kena gitu ya. Itu wajar masih. Tapi kalau kalau apa sampai di tempat yang tidak wajar ya tidak mungkin sampai ke situ gitu. Itu apa eh, sengaja pakai sepeda motor atau pakai selebor misalnya. Ya, sampai gobrol semuanya itu nantinya. Ya itu lain lagi itu, tidak tahafud namanya. Hmm. Terus itu kalau diyakini najis ya? Semua itu kalau diyakini najisnya. Kadang-kadang ada orang suci di air hujan ya. Kalau memang tidak diyakini najisnya atau dia ragu tetap dihukumi suci. Kadang-kadang dibuka sampai buka auratnya. Hmm. Itu tidak perlu itu. Malah dia menjaga najis, maksudnya menjaga najis padahal suci. Cuma dia melakukan haram, membuka aurat. Ah, banyak. Kadang di masjid, mau masuk tempat wudhu, harus dibuka tengok, tengah masjid, harus dibuka auratnya. Cincin. <laughs> Takut kena kecipratan ya. Cuman buka aurat. Ini termasuk yang tidak yakin najis itu air selokan dengan air itu. Itu bukan yakin najis itu. Masih ada ihtimal najasa, tapi bukan yakin najis. Jadi bukan ya, jangan dinyatakan itu adalah tayakunun najasa najasa najasatuh itu bukan. Karena masih belum tentu itu najis. Kalau air jamban, nah itu mutayakon aja satu. Ya, air jamban itu. Ya. Tapi ada masalah sedikit. Masalah membatalkan sholat. Bukankah itu haram membatalkan sholat orang uh, yang tidak ada ilat? Tapi tadi ilatnya karena mimisan takut talwis. Itu bagaimana? ada larangan untuk memutus sholat fardu kemudian di situ ada haram untuk talwis di masjid itu apakah memang wajib untuk membatalkan atau bagaimana Jadi ada ta'arud ya antara mengotori masjid dengan apa ini membatalkan salat. Allah Hah? Ta'arud kan? Ya ada ta'arud, tapi sekarang permasalahannya eh, ada talwith, ada tanjisul masjid begitu loh. Ada talwith, ada tanjisul masjid. Eh, apa ya? Contoh. Hmm? Iya. Masuk masuk ke sana itu. Nah, artinya di situ eh, eh, sholat itu bisa diulangi lagi gitu ya. Tapi eh, dan dia bisa meng, menghindari itu perbuatan sebenarnya. Nah, tidak sampai muter-muter sama dengan lafu eh, orang yang beser ada di masjid misalnya. Nah, atau misalnya dia niat etikaf ada di sana. Nah, Jangan diteruskan etikafnya sambil beser. Jangan diteruskan etikafnya sambil ishal sama mencret misalnya apa ya? Ya wajib dia keluar. Lah ini sudah nadar kok. Untuk etikaf ada di sini walaupun itu wajib wajib nadar tapi di situ ada talwit hindari. Kenapa kan bisa di di, di sholat ada di waktu yang lainnya. Tapi kalau untuk itu eh, kira lebih takdim daripada eh, apa menjaga hormatul masjid daripada meneruskan sholatnya dari itu. Sama dengan um, apa, uh, kelihatan orang yang berjalan mau ketabrak dia tengah-tengah sholat ya wajib digotok untuk menyelamatkan kalau memang ada jalan yang lainnya. Nah, ke, kalau memang ada jalan yang lainnya untuk ru'af tadi itu tidak sampai menggotok ya jangan diharam untuk menggotok. Nah, begitu juga uh, apa masalah Eh, masa sama dengan permasalahan kalau memang ada jalan yang lainnya biraf isot misalnya untuk mencegah orang tadi itu celaka di tengah-tengah sholat dia dia menyelamatkan dia dari itu ya haram untuk menggotok sholat tapi kalau tidak ada cara lainnya ya wajib untuk digotok kan gitu atau itu masuk ke idah yang mana itu? Masa akhafid dhararah كأخف الضررين أوكي ada yang lain cukup Tambahan, Fadal? Uh, eh, untuk masalah ru'af, memang di sini terdapat khilaf juga termasuk lau uh, udmiya listatuhu itu juga memang ada khilaf benal ulama yang disebutkan ada di sini adalah pendapat dari Ibn Hajar adapun pendapat Imam Romli dinyatakan la yu'fah dari gusi yang berdarah juga dinyatakan tidak mafu begitu juga dengan masalah ru'af dinyatakan termasuk dari pendapatnya Imam Romli dan juga Syekh Khatib Bini dalam mughninya nyatakan juga la yu'fah walau angkolih ya, adapun pendapat Ibn Hajar dinyatakan ma'fu bahkan ada pendapat dari Imam An-Nawawi yu'fa walau anil kasir walaupun dari ru'af yang banyak dinyatakan tetap dima'fu bahkan menyatakan menolak pendapat dari yang enggak ma'fu seperti pendapat ulama menyatakan enggak ma'fu karena e, beralasan bercampur dengan sesuatu yang ada di dalam hidung berarti ikhtalata bi ajnabi itu adalah termasuk sesuatu yang terlalu memaksa nah, Ya, yang jelas ada khilaf bahkan Imam Nawawi nyatakan ma'fu walau anil kasir Uh, eh, kalau menurut pendapatnya Imam Romli berarti wajib untuk digotok dari itu. Karena tidak makfu kan gitu. Kalau menurut Imam Romli ya wajib untuk digotek. Wajib untuk digotek solahnya dan juga haram kalau diteruskan karena ada terwihul masjid juga. Kan gitu. Bahkan kalau menurut pendapat Imam Ahmad bin Hambal Imam Bahanifah salah Itu membatalkan wudhu itu ru'af itu eh, termasuk membatalkan wudhu jadi termasuk mimubtilatil wudhu keluarnya dam itu khurujud dam itu mimubtilatil wudhu nah, ya jadi wajib untuk dibatalkan kalau menurut mereka cuma pembahasannya apakah membatalkan wudhu secara e, mutlak atau e, membatalkan sholat secara mutlak oh, wajib keluar dari sholat maksudnya atau bisa diteruskan sholatnya nanti nah itu ada ada ada, khilaf ada apa ada ada perbedaan pendapat ada di sana tapi yang jelas sebagian menyatakan itu adalah harus keluar dari barat sholat nah Allah lah